بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Allah dan pertolongannya pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam sebuah majlis ilmu di tempat yang mulia salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid dalam sebuah amalan yang mulia yaitu talabul ilmi Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah pada sore hari ini musta'inan billah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita dari apa yang naam telah kita awali pada pertemuan sebelumnya membaca kitab Al-Usul Sittah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah dengan penjelasan dari para ulama yakni diantaranya dari Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala pada pertemuan yang pertama dari kitab ini kita telah membaca muqaddimah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah tentang naam kitab ini Ketika beliau mengatakan bahwa termasuk perkara yang sangat mengherankan dan hal ini juga termasuk ayat-ayat tanda-tanda yang besar yang menunjukkan atas kudrah Malikul Ghalab yakni Allah Subhanahu wa taala kudrahnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghalab yaitu sittatu usul enam perkara prinsip yang telah Allah terangkan di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang wadih bahkan bagi kalangan awal bukan saja orang-orang yang menyengaja menuntut ilmu namun kalangan umum dari kaum muslimin bisa memahaminya enam perkara prinsip yang disebutkan Syekh dalam kitab ini. Namun kata Syekh sebagaimana beliau sebutkan min ajabil ujab. Masuk perkara yang sangat mengherankan demikian jelasnya enam perkara prinsip yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an. Naam yang akan disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini bersamaan dengan hal itu Ternyata banyak dari kalangan Bani Adam bahkan orang-orang yang cerdas Orang-orang yang teranggap pintar dari Bani Adam Mereka salah, keliru Dalam enam perkara prinsip ini Enam kecuali sedikit Ma'asyurlah muslimin rahimah rahimakumullah pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa enam perkara prinsip yang disebutkan oleh muallif rahimahullah hal ini merupakan prinsip-prinsip penting di dalam agama Islam. Bahkan kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala kenapa pembahasan tentang usul sittah ini penting? Karena pembahasannya terkait enam prinsip dalam agama kita walaupun bukan maknanya pembatasan. Masih banyak prinsip-prinsip lain. Namun enam prinsip ini kata beliau hafizahullah ada sebagian dari enam perkara prinsip ini yang jika seseorang naam dia mencacatinya atau gugur dalam sebagian enam perkara prinsip ini bisa terjerumus ke dalam dosa kekufuran. Sebagian lagi dari enam perkara prinsip ini jika ada orang yang dia mencacatinya menggugurkannya maka terjatuh ke dalam kebid'ahan, penyimpangan dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kitab ini kata beliau Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah termasuk kitab yang penting untuk dipelajari karena terkait dengan prinsip-prinsip agama kita, agama Islam. Kemudian barakallahu fikum kita telah sebutkan pula penjelasan Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Kenapa manusia atau Bani Adam bahkan orang-orang yang pintarnya banyak yang keliru salah dalam memahami enam perkara prinsip yang akan disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini yang sesungguhnya telah Allah terangkan dengan gamblang di dalam Al-Quran. Apa sebabnya? Masih ingat? Sebulan yang lalu. Dalam keadaan sebenarnya orang-orang yang awam pun bisa memahami. Karena penjelasan demikian walih, gamblang, jelas dalam Al-Quran. Kenapa sebabnya? Ahsan. Syekh Saleh Fauzan menyebutkan barakallahu fikum karena banyak dari kalangan kaum muslimin Walaupun mereka membaca Al-Quran Bahkan sebagian Benar-benar sangat menyempurnakan Membaguskan di dalam tajwidnya Seperti seolah-olah meluruskan panah Tepat Nah Sifat-sifat hurufnya Namun ternyata di antara mereka banyak yang tidak melakukan tadabbur untuk berusaha memahami maknanya, mempelajarinya, memperhatikan makna-maknanya dan menjalankan ahkam yang dikandung di dalam ayat-ayat tersebut. Sebagian mereka sebagian besar menjadikan Al-Qur'an hanya sebagai upaya untuk mendapatkan apa? pahala dengan membaca huruf-hurufnya. Naam Al-Quran berpahala. Satu huruf yang dibaca berpahala. Dua huruf yang dibaca berpahala. Namun tujuan diturunkannya Al-Quran kepada kita bukan sekedar untuk itu. Tetapi agar kita apa? Mentadaburinya, mempelajarinya, mengamalkannya. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sebagaimana telah dipahami dan dijalankan oleh generasi terbaik dari kalangan kaum muslimin yaitu generasi siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan untuk membahas prinsip yang pertama yang disebutkan mu'alif rahimahullah dalam kitab ini. Qala rahimahullahu ta'ala Al-aslul awwal إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ثم صار على أكثر الأمة مصار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين وتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم Demikian ucapan mu'alif rahimahullah Nah beliau mengatakan Al-asul awal Perkara prinsip pertama Yang telah Allah terangkan dengan gamblang di dalam Al-Quran Adalah ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikala Mengikhlaskan ad-din Dinul Islam Apakah berupa akidah ibadah, muamalah, akhlak, semua perkara yang ditetapkan dalam agama Islam yang merupakan ibadah ketika kita menunaikannya semua ini harus diikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya inilah yang disebut dengan apa mengikhlaskan dinil Islam atau ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan apa? Dengan istilah apa? Ikhlasul ibadah lillahi taala. Sebut dengan apa? Ada satu pun. Ini makna apa? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala disebut dengan apa? At-tauhid. Berarti maknanya usul yang pertama ini adalah at-tauhid. Oleh karena itu, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala mengatakan bahwa dalam syarahnya usul yang pertama ini beliau mengatakan Naam hadza aslul usul wa qa'idatud din Usul pertama, perkara prinsip yang pertama ini adalah aslul usul. Perkara prinsip yang paling yang mendasar. Perkara prinsip yang mendasari perkara, perkara lainnya. Prinsip yang paling mendasar dan kaidah di dalam agama kita. Yani at-tauhid. Kenapa? Usul pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah mengikhlaskan din, agama atau ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atau dengan nama lain ini adalah tauhid. Merupakan aslul usul, prinsip yang paling mendasar. Nam, dikarenakan inilah yang menjadi tujuan penciptaan siapa? Manusia dan jin. Apa dalil? Apa dalilnya? Ha, ha. Tafadhol. Siapa yang hafal ayatnya? Wah, tujuan penciptaan manusia dan jin adalah untuk usul pertama ini, at-tauhid. Ahsan barakallahu fi zadakallah ilman. Naam. Dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Ibadah hanya kepada Allah adalah apa tadi? Apa maknanya tadi? Beribadah hanya kepada Allah. Mana apa tadi? Al-ikhlasu dinilillah, yakni tauhid. Nah, berarti usul pertama ini benar-benar aslul usul wa datu din karena ini adalah tujuan penciptaannya kita. Kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia? Untuk apa? Untuk mewujudkan tauhid. Untuk mewujudkan prinsip yang pertama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul min awalir rusul. Man? Siapa? Nabi Nuh alaihi salam ila akhirir rusul. Siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya ditugaskan oleh Allah dengan tugas pokok yang sama yaitu apa? Mengajak manusia kepada tauhid. Memperingatkan mereka agar menjauhkan dari apa? Lawan tauhid yaitu syirik. Nah, sebagaimana Syekh Shalal Fauzan pun mengatakan, "Wa hadha huwal mu'taraku bainal anbiya wa bainal umam." prinsip pertama ini yaitu tauhid, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-mu'tar, tempat peperangan. Naam, antara para nabi dengan umat-umatnya yang menyelisihinya. Karena masalah apa? Tauhid. Bukan urusan naam jabatan. Bukan urusan harta perselisihan, permusuhan, bahkan peperangan antara nabi dan umat-umatnya yang menyelisihinya karena tauhid. Naam. Al-anbiya yuriduna an yusahihu hadzal asla alladhi khalaqallahu al-khalqa min ajlihi wa rabbata sa'adatihim bihi. Para nabi ingin membenarkan prinsip ini, mentashih Prinsip pertama ini itu tauhid. Naam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yaitu jin dan manusia dalam rangka untuk tauhid ini. Untuk melengkapi penjelasan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, kita akan bacakan beberapa dalil yang dalil ini disebutkan dituliskan oleh Syekh Naam Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Maurid Al-Mauridul Adbu Az-Zulal beliau menyebutkan banyak dalil ketika menjelaskan bagaimana dakwahnya para rasul semuanya mengajak manusia kepada apa tauhid kepada prinsip pertama ini Nah fikum sehingga ini menunjukkan betapa prinsip pertama adalah aslul usul namun sekian banyak bahkan banyak manusia yang keliru dalam masalah ini. Kita akan bacakan di antaranya Naam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-65 sampai ke-68 wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun kata Allah Subhanahu wa taala wa ila adin akhahum huda dan kepada kaum ad kami telah mengutus saudara mereka Nabi Hud Allah mengutus Nabi Hud kepada kaumnya itu kaum apa? Ad. Qala berkata Nabi Hud, "Ya qaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Wahai kaumku, Beribadahlah kalian kepada Allah yang mana kalian tidak memiliki sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwahnya siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Hud. Nam kepada kaumnya. Nam. Namun lihat jawaban kaumnya. Ini benar-benar menunjukkan perselisihan, pertentangan antara para nabi dengan kaumnya dalam masalah prinsip pertama ini. Tauhid. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fis safaha wa inna lanadhunnuka al kadhibin. Lihat jawaban para pembesar kaum Nabi Hud. Berkata para pembesar, yakni mereka orang-orang yang kafir, menentang dakwahnya Nabi Hud mereka mengatakan inna lanaraka fis safaha sesungguhnya kami benar-benar melihatmu berada di dalam kebodohan wa inna lanadhunnuka minal kadhibin dan kami benar-benar menugamu masuk orang-orang yang berdusta menentang dakwah nabinya mendustakan ajakan nabinya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Hud. Demikian pula Naam barakallahu fikum. Nabi yang lain Allah sebutkan pula wa ila thamuda akhahum salihah dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan kepada kaum Samud Allah telah mengutus saudara mereka itu Nabi Salih. Allah mengutus Nabi Saleh kepada kaum Thamud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Berkata Nabi Saleh kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah yang mana kalian tidak memiliki sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. barakallahu fikum. Namun mereka pun orang-orang kufur dari kalangan kaumnya Nabi Saleh itu kaum Samud menentang dakwahnya Nabi Saleh. Terjadi perselisihan, pertentangan antara Nabi Saleh dengan kaum yang menyelisihinya dalam masalah apa? Masalah apa? Tauhid. Nah, demikian pula Nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim Allah sebutkan bagaimana ucapan Nabi Ibrahim wa qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar apakah engkau menjadikan asnaman patung-patung tadi sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Kata Nabi Ibrahim sesungguhnya aku benar-benar melihatmu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim mengingatkan ayah dan kaumnya dari syirik, mengajak mereka supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan pembesar dari kaum Nabi Ibrahim kepada beliau? Menerima apa menentang? Menentang. Bahkan ditangkaplah Nabi Ibrahim kemudian diikat dan dilempar ke dalam apa? Api. Namun Allah jaga. Allah mengatakan nam kepada api yang dinyalakan oleh mereka kaum musyrikin mengatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api tadi tidak bisa nam menyakiti kepada Nabi Ibrahim tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi syahid adalah para nabi tadi yang kita sebutkan Nabi Hud demikian Naam Nabi Saleh Nabi Ibrahim mereka semua mengajak kaumnya kepada apa kepada tauhid supaya kaumnya mengikhlaskan agama beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad mengatakan kepada kaumnya qulu la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Apa jawaban kaumnya? Nam dari musyrikin Arab kepada beliau Ali salatu wassalam. Mereka mengatakan aja ala alihatan ilaha wahida. Apakah Muhammad ini akan menjadikan sesembahan yang banyak menjadi satu saja? menentang, mengingkari, memerangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula Nabi Isa alaihissalam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah kisahkan ucapan Nabi Isa, Al-Masih Isa. Berkata Al-Masih yaitu Isa ibn Maryam, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, U'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian beribadah kepada Allah, yakni Allah adalah Robku dan Robnya kalian. Innahu sesungguhnya Barang siapa yang mempersekutukan Allah Sungguh Allah haramkan baginya jannah Dan tempatnya di neraka Ini dakwahnya siapa? Nabi siapa? Nabi Isa Semua Nabi Demikian pula Nabi Harun Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana dakwah beliau kepada kaumnya dalam surat Thaha. Allah mengatakan, "Ya qaumi innama futintum bi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri." Nah, namun apa ucapan kaumnya kepada beliau alaihi salam Nabi Harun Qalu lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Ketika ditinggalkan Nabi Musa, naam, karena dalam rangka untuk naam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Harun tinggal bersama naam Bani Israel. Ternyata mereka malah menjadikan apa? sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Harun mengingatkan, "Naam, agar mereka meninggalkan kesyirikan tadi. Masyurah muslimin rahimana rahimakumullah Demikian beberapa ayat yang menunjukkan Nabi-Nabi dan Rasul semua mengajak manusia kepada Mengikhlaskan ibadah agama hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Agar meninggalkan kesyirikan Dan secara global Kalau tadi Allah sebutkan dalam beberapa ayat yang kita sebutkan secara rinci beberapa nabi namun secara umum Allah sebutkan pula dalam beberapa ayat bahwa seluruh nabi dan rasul ajakannya sama.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 Tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar selain aku kata Allah, fa'buduni. Maka beribadahlah kalian kepadaku. Allah sebutkan sini semua nabi, semua rasul sebelum Nabi Muhammad mesti diwahyukan kepadanya Naam La ilaha illallah dan diperintahkan agar mereka mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut yakni segala sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha barakallahu fikum demikian beberapa ayat yang kita bacakan menunjukkan bahwa benar-benar prinsip pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah yaitu mengikhlaskan agama mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata tidak ada sekutu baginya. Ini adalah aslul usul, perkara prinsip yang paling mendasar. Tujuan diciptakannya manusia untuk ini. Bahkan diutus para rasul pun untuk ini. Maka ma'asyura muslimin rahimana rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan taufik kepada kita kepada jalan tauhid. Berarti Allah telah menyampaikan kita kepada jalannya para anbiya wal mursalin. Nah, beribadah hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, bukan mengajak mereka kepada kedudukan, bukan mengajak mereka kepada bendera-bendera, tetapi benar-benar mengajak mereka supaya ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan berbagai bentuk keyakinan dan perbuatan syirik. Mengajak mereka supaya benar-benar menghamba kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalannya para anbiya wal mursalin. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita berada di atas jalan ini. Astaqimu ya ibadallah. Istiqomahlah wahai hamba-hamba Allah. Ma'asyiral muslimin rahimah wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan Naam bahwa yang antaranya yakni Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala beliau menyebutkan apa yang disebutkan mualif rahimahullah dalam prinsip pertama ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah wa bayanu diddihi alladhi huwa syirk nah beribadah mengikhlaskan agama yaitu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya dan menjelaskan lawan dari al-ikhlas tadi yaitu syirik kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafidahullah muallif dalam ungkapannya ini benar-benar ungkapan yang ilmiah Warasilah ilmiah dan naam Wah, kokoh. Yani beliau bukan hanya menyebutkan al-haq namun juga memperingatkan dari apa? al-batil. Demikian yang harus dilakukan. Seorang dai ilallah tugasnya bukan hanya menyampaikan al-haq. Mengajarkan kebenaran. Ini bagaimana cara wudhu, cara sholat, cara puasa, cara zakat dan sebagainya. Bagaimana beribadah hanya kepada Allah. Namun juga seorang da'i harus memperingatkan dari bahaya-bahaya. Dari hal-hal yang akan merusak hal tersebut. Yang akan merusak tauhid yaitu apa? Syirik harus diperingatkan. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an iya, di antara dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun digandengkan perintah untuk mentauhidkannya dan dilarang dari kesyirikan maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah Demikian para ulama banyak menjelaskan. Maka janganlah dianggap naam keluar dari kaidah syar'i ketika kita mendapatkan peringatan-peringatan dari para ulama terhadap bahaya-bahaya yang akan mengganggu akidah wal manhaj. Apakah datang dari kelompok-kelompok yang menyimpang atau dari afrod pribadi-pribadi askhas yang menyimpang Terkadang dalam kondisi-kondisi ketika itu sudah ada di dekat umatnya maka para ulama memperingatkan supaya mereka menjauhkan diri darinya. Demikian tariqah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan inilah yang Allah Subhanahu wa taala tempuh ketika menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Syekh menerangkan tadi bahwa dalam prinsip pertama ini enam selain menjelaskan tentang tauhid yaitu mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah juga menerangkan lawan tauhid yaitu syirik. Enam, syirik. Sebagian syirku sebagian ulama memberikan definisi enam taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik itu sebagian ulama mendefinisikan taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah billahi dengan Allah Subhanahu wa taala fima huwa min khasaisillah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala? Pertama, dalam hak-hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dalam menciptakan, dalam memberikan rizki, dalam mengatur segala urusan, ini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang meyakini bahwa ada selain Allah yang dia ikut andil dalam menciptakan, berarti dia sudah terjatuh di dalam apa? terjatuh dalam apa? Syirik. Syirik di dalam apa? Rububiyahnya. Kalau ada yang meyakini bahwa adanya selain Allah yang bisa memberikan rizki, berarti ia terjatuh di dalam apa? Dalam syirik. Karena memberikan rizki haknya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala semata. Nah, juga yang merupakan khususan bagi Allah Subhanahu Wa Taala ala ibadah. Ibadah itu haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada yang beribadah kepada selain Allah, berarti orang ini terjatuh di dalam apa? Syirik karena dia menyamakan selain Allah. Tadi ingat definisi syirik, taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hal khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang dia beribadah kepada sin Allah, berdoa, meminta kepada sin Allah Subhanahu wa taala, istighasah kepada sin Allah Subhanahu wa taala, bernazar kepada sin Allah Subhanahu wa taala, isti'adah meminta perlindungan kepada sin Allah Subhanahu wa taala, berarti orang ini telah terjatuh dalam kesyirikan, syirik di dalam apa? Di dalam ibadah, dalam uluhiyah. Demikian pula perkara yang khusus bagi Allah asma'ihi wa sifatih. Nama-nama dan sifatnya. Nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala dalam kaifiat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Ketika ada yang menyerupakannya berarti dia telah terjatuh dalam kesyirikan dalam masalah apa? Al-asma was sifat. Ini syirik. Lawan dari apa? Tauhid. Nah, Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Syekh Salih Fauzan lebih mengkhususkan ketika menerangkan ucapan mu'alif rahimahullah bahwa syirik yang dimaksud di sini adalah Naam asyirku fil uluhiyah Syirki dalam ibadah Yaitu Sorfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah Menyerahkan Satu macam ibadah Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Kadzabhi menyembeli Seorang menyembeli Dengan niatan Takorub niatan ibadah dengan menyembelih tadi namun ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kepada jin, kepada leluhur dan kepada yang lainnya. Seseorang melakukan hal seperti ini berarti dia terjatuh dalam kesyirikan. Ya, yakni kesyirikan di dalam azab menyembelih ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhar Demikian pula bernadar kepada sin Allah Subhanahu wa taala. Wa doa, berdoa kepada sin Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsah ila akhir anwa ila akhir anwa ibadat kepada naam terus kepada naam macam-macam naam ibadah-ibadah yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Ini yang dimaksud dengan syirik. Kemudian setelah Syekh menyebutkan bahwa prinsip pertama yang gamblang dijelaskan dalam Al-Quran Yaitu tentang Tauhid Beribadah hanya kepada Allah dan lawannya yaitu syirik Persekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah Lalu Syekh mengatakan Wa qawlu aktharil Qur'ani fi bayani hadal asli Min wujuhin syatta kalamin yafhamuhu abladul am Mu'alif mengatakan Dan kaunu aktsar Quran keadaan naam aktsar Quran mayoritas ayat-ayat yang berada dalam Al-Qur'an semuanya mayoritasnya menerangkan prinsip yang pertama min wujuhin syatta dari berbagai sisi bikalamin dengan ucapan dengan kalimat yafhamuhu abladul ama yang bisa dipahami oleh abladul ama orang yang paling naam tidak berilmu dari kalangan awamnya kaum muslimin pun bisa memahaminya. Ternyata penjelasan tentang tauhid dan lawannya yaitu syirik yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an benar-benar gamblang jelas. Barakallahu fikum. Naam. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala belum memberikan contoh. Naam, ayat dalam Al-Qur'an yang mana kaum muslimin seandainya membacanya kalangan awamin yang biasa baca Quran namun dia bukan seorang talibul ilm. Yaitu contoh satu ayat dari surat An-Nisa ayat ke-36. Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita baca ayat ini langsung paham bahwa berdasarkan ayat ini Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk apa? Hah? Saya bacakan lagi ayatnya. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Perintah apa ini? Hah? Ah, perintah untuk ber beribadah hanya kepada Allah dan larangan dari apa? Syirik. Mudah kan? Nah, barakallahu fikum. Syekh Al Fauzan mengatakan, "Hal hadza kalamun ghamid?" Apakah ini adalah suatu ucapan yang sulit? al awam? yafhamunahu kalangan awam memahaminya yafhamuna min hadhil ayati mereka kalangan awam dari kaum muslim memahami dari ayat ini al amru perintah bil ibadah wan nahya syirki perintah untuk melakukan ibadah kepada Allah dan larangan dari kesyirikan yafhamu paham maka kembali kepada awal mukaddimah saya mengatakan min ajabil ujab. Ayat-ayat yang demikian gamblang. Bahkan kaum muslimin mungkin di bulan Ramadan mereka memperbanyak menyelesaikan Al-Qur'an kan. Sampai ayat ini. Nah, demikian mudah dipahami. Namun coba lihat. Sebagian saya sebutkan dalam mukaddimahnya ternyata apa? Ghalita fiha na'am kathiru min adkiya'il ala. Banyak yang terjatuh dalam kesalahan dari kebanyakan Bani Adam ini bahkan min uqala Bani Adam dalam keadaan mereka nam sebenarnya dengan mudah bisa memahami hal ini nah barakallahu fikum ikhwani fi'din rahimana rahimakumullah Syekh Saleh Fauzan mengingatkan hadhil ayat yamuruna alaihi wa yaqra'unaha Yamuruna 'alaiha. Mereka melewati ayat ini. Mereka membaca ayat-ayat ini. Lakinna la yufakkiruna fiha. Akan tetapi mereka tidak memikirkannya ayat ini. Tidak mau untuk memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Nam, yaqulullahu ta'ala Allah ta'ala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah mengatakan beribadah hal yang kepada Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wahum yakulun mereka malah mengatakan ya Aliyu, ya Husainu, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir yasrahuna wa yasihuna wa yanadu wa yunaduna bi a'la aswatihim. Namun ternyata mereka malah berdoa Allah, memanggil siapa? Ya Ali, Ya Hussein, Ya Badawi, Ya Tijani, Ya Abdul Qadir. Mereka teriak. Memanggil mereka dengan suara mereka yang tinggi. Ya Fulan, Ya Fulan, Wa Fulan, Hada Mayit. Fulan sudah meninggal. Ini maknanya mereka berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta tolong kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ketika ditimpa musibah yang mereka pahami bukannya Allah Subhanahu wa taala, bukannya mereka menyeru kepada Allah, ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, unsurni, bukannya berdoa seperti itu, mereka malah memanggil tadi ya Ali, ya Hussein. Dalam keadaan mereka membaca ayat tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Padahal ad-doa, doa merupakan salah satu bentuk apa? Ibadah. Kenapa? Sebabnya kata Syuh tadi, mereka tidak apa? La yufakiruna. Mereka tidak mau memikirkan ayat tadi. Nah, ma'asyurah muslimin rahiman rahimakumullah. Al-Quran itu benar-benar untuk kita baca, pelajari, pahami, ikuti bimbingan para ulama dalam memahaminya, amalkan. Baru akan menjadi manfaat untuk kita. Kalau sekedar dijadikan penghias rak-rak buku, lemari bagus, simpan Al-Quran, nah sekedar dibaca, naam barakallahu fikum hanya untuk mendapatkan pahalanya saja, sekedar membacanya, atau bahkan hanya digunakan ketika sedang merukyah saja. Nah barakallahu fikum tidak mau memikirkan nah bagaimana akan memahami apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an termasuk perkara yang paling penting ini prinsip pertama ini at-tauhid dan lawannya itu syirik. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Bahkan Syekh Saleh Fauzan menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Yaqulu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, "Al-Qur'anu kulluhu fit tauhid." Al-Qur'an itu Imam Qayyim bukan lagi mengatakan aktsaru kebanyakan ayat Al-Qur'an, bahkan beliau mengatakan Al-Qur'an semua ayat-ayatnya menerangkan tentang apa? Tauhid. Menerangkan tentang tauhid, menguatkan tentang tauhid, syahid menjadi bukti-bukti tentang tauhid. Semua ayat dalam Al-Qur'an. Li'annahu Kenapa? Beliau Al-Imam Nukai mengatakan Al-Quran semuanya menerangkan tentang Tauhid. Karena kata Al-Imam Nukai rahimahullah, Al-Quran imma Yang pertama Kalau tidak Al-Quran tadi berupa Amrun biibadatillahi Wattarku syirk Kalau tidak ayat Al-Quran tadi berupa perintah untuk beribadah kepada Allah Dan meninggalkan kesyirikan Jelas ini tauhid Wa imma kalau tidak Ayat Al-Quran bayanun lijazai ahli tauhid menerangkan tentang balasan bagi ahlu tauhid. Wajazai ahlu syirik dan balasan bagi ahlu syirik, iya kan? Nah, dalam ayat-ayat Al-Quran Allah sebutkan apa balasan ahlu tauhid, apa balasan orang yang mengingkari tauhid, yang mengingkari dakwahnya para nabi. Wa imma kalau tidak ayat-ayat Al-Quran tadi fi ahkamil halali wal haram menerangkan tentang hukum halal dan haram dan ahkam halal wal haram hadihi min hukuki tauhid ini termasuk dari hak-hak tauhid seseorang yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka di antara kewajibannya dia harus menjalankan tadi melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala menjauhi hal-hal yang haram min hukuki tauhid hukum halal dan haram ini adalah hukuku tauhid. Wa imma yang keempat kalau tidak Al-Quran tadi berupa kasasun kisah. Anit rusul tentang para Rasul wa umamihim dan umat-umatnya wa mahasola bainahu minal khusumat dan apa yang terjadi di antara mereka dari khusumat perselisihan pertentangan antara rasul dan umat-umat yang menyisinya wa hadza jazaa'u tauhid wa syirk dan ini adalah balasan tauhid dan syirik maka dengan ringkas tadi Al-Imam Nukai menunjukkan Al-Quran semuanya menerangkan tentang apa? Tauhid. Saya memberikan contoh satu surat sebagaimana contoh ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala contoh surat pertama dari Al-Qur'an surat apa? Surat Al-Fatihah. Semua ayatnya tentang tauhid. Menguatkan tauhid. Nah, mulai dari Nah, setelah ayat yang terpisah itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Mengandung Tauhid tidak? Nah, mengandung Tauhid Nah, Tauhid apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Padanya menetapkan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin tauhidur rububiyah. Nah, juga padanya menyebutkan salah satu nama Al-Bari yaitu laf yaitu Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tauhid. Naam, tauhid apa? Asma wa sifat. Naam. Maliki yaumiddin. Tauhid. Tauhid tidak. Naam, maliki yaumiddin. Yang menguasai hari Balasan dari kiam. Rabbul Alamin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tauhid itu. Iyaka na'budu hanya kepadamu kami beribadah tauhid apa? Al-uluhiyah wa iyaka nasta'in. Tauhid apa? Uluhiyah isti'anah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan lurus. Ini juga menunjukkan tauhid yang mengandung barakallahu doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik kepada jalannya orang-orang ahlu tauhid siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin jalannya orang-orang telah kau berikan nikmat yaitu ahlu tauhid dari kalangan para nabi Naam, siddiqin, syuhada salihin, alu tauhid mereka. Dan Naam meminta dijauhkan dari jalan orang-orang yang meninggalkan tauhid. Yani al-maghdubi alaihim. Siapa mereka? Orang Yahudi dan mengikuti jalan mereka. Karena mereka berilmu, tidak mau ber, beramal. Waladhalin dan orang-orang yang sesat siapa mereka? Nasara yang mengikuti jalan mereka mereka ini adalah man tauhid, orang-orang yang meninggalkan tauhid. Ini sebagai contoh kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah bahwa satu surat semua ayatnya menjelaskan tentang apa? Tauhid. Al-Qur'an kulluhu fi tauhid. Sebagian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka ikhwani fi din rahimana rahimakumullah Benar-benar kata Syekh dalam mukaddimah yang kita baca tadi, min ajabil ujab, perkara yang sangat mengherankan. Demikian gamblangnya prinsip pertama ini di dalam Al-Qur'an tentang tauhid dan syirik. Namun kita lihat Naam, banyak sekali manusia yang terjatuh dalam dosa ini. Pelanggaran terhadap tauhid. Naam, mereka melakukan kesyirikan. Barakallahu fikum. Dalam keadaan mereka membaca Al-Qur'an Penyebabnya tidak karena mereka tidak mau mempelajari, tidak mau memikirkan, tidak mau mentadaburi Al-Quran. Masyurah muslimin rahimana rahimakumullah. Kemudian Mu'allif rahimahullah menyebutkan dalam ucapan berikutnya summa sara ala aksaril ummati masara Kemudian setelah beliau menerangkan tadi bagaimana prinsip pertama tentang tauhid dan syirik yang demikian gamblang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam banyak ayat apa secara mujmal ataupun rinci. Bagaimana balasan untuk ahlu tauhid, bagaimana balasan ahlu syirik. Telah Allah rinci dalam Al-Qur'an namun ternyata apa? Summa sara ala aktsaril ummati masara. Kemudian terjadilah pada mayoritas umat ini apa yang sudah terjadi Yaitu mereka terjerumus di dalam kesyirikan Syekh Abdullah bukhari Ketika menjelaskan ucapan ini Beliau mengatakan ucapan mu'alif ini Merupakan isyarah menunjukkan bahwa Naam umat Islam sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada zaman yang disaksikan oleh mu'alif rahimahullah melewati dua marhalah, dua tahapan. Pertama, marhalah tahapan as keselamatan wa bu'du an syirk dan jauh dari kesyirikan. Yani setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbondong-bondongnya manusia masuk Islam. Sa terus berlanjut sampai kurun al-mufaddalah. Generasi yang utama. Generasi siapa? Sahabat, siapa lagi? Tabi'in, siapa lagi? Tabi'un tabi'in yang dijamin, dijamin. Naam bagaimana eh, hal ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini mahala pertama. Walaupun ada mulai penyimpangan-penyimpangan namun lemah ketika itu. Namun kemudian setelah berlalu masa panjang dari zaman kenabian, terjadilah banyak penyimpangan-penyimpangan. Banyak lagi manusia yang terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan. Termasuk di saat zaman Mu'alif rahimahullah ketika beliau menuliskan hal ini di saat itulah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam arusan akidah, atau tauhid. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan kekokohan kepada beliau berikan pertolongan sehingga akhirnya dakwah beliau Allah Subhanahu wa taala menangkan di jaziratul arab sampai sekarang negeri tersebut berada di atas dasar apa tauhid Nama Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah Barakallahu fikum Beliau gambarkan keadaan umat ketika itu. Bahkan bukan hanya beliau yang menggambarkan keadaan penyelisihan umat ketika itu terhadap agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Sana'ani dari Yaman. Nah, demikian pula Imam Syaukani. Dan para ulama lain banyak yang menjelaskan bagaimana keadaan umat ketika itu. Banyak menyelisihi kepada akidah dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW wasalla. Demikian keadaan umat. Apa sebabnya tadi? Dalam keadaan mereka sudah diturunkan Al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Tapi kenapa terjadi seperti ini? Kenapa sebabnya? Enam. Berulang-ulang kita ingatkan supaya menjadi ibrah untuk kita. Demikian pula kita, keluarga kita, kalau kita hanya menjadikan Al-Quran tadi hanya sebagai bahan bacaan saja Atau hanya dihafal saja Tidak mau mempelajarinya Tidak mau mentadaburinya Tidak mau kemudian mempelajari hukum-hukum yang dikandung padanya Sebagaimana dijelaskan para ulama Kemudian tidak mau mengamalkannya Maka kita pun termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran Kosong dari amalan Barakallahu fikum. Naam, ayat-ayat dibaca bahkan dihafal. Ketika itu pula dilanggar. Ini kondisi yang berbahaya bisa saja menimpa kepada kita. Ma'asyur muslimin wa rahimakumullah. Nah, setelah itu mu'alif mengatakan Azhara lahumus syaitan Al-ikhlasa Fi surati tanakkusi salihin wa taqsiri fi huquqihim. وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين واتباعهم Syekh menerangkan setelah apa yang terjadi pada umat ini, kebanyakan umat, apa yang terjadi? Jadi mereka walaupun membaca Al-Quran, tetapi banyak yang terjerumus dalam pelanggaran tauhid, terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian saya mengatakan syaitan telah menampakkan kepada mereka menggambarkan bahwa ikhlas yaitu tauhid digambarkan oleh syaitan menjadi bentuk tanah khusus salihin yakni sebagai bentuk tanah tanakus merendahkan kepada orang-orang salih wa fi hukukihim dan bahwa hal-hal tauhid Ketika seseorang mengajak kepada tauhid atau mengajarkan kepada tauhid, dianggap ini adalah taksir mengurangi hak-haknya orang soleh. Syekh Salih Fauzan menerangkan, apa maksud ucapan mu'alif? Idza qila lahu. Kalau dikatakan kepada mereka, la tad'u makhluqin. Jangan kalian berdoa kepada makhluk. Wa la tastaghisu bihim. Jangankan istighosah kepada makhluk. Udu'ullaha wastaghithu billah. Berdoalah kepada Allah. Istighosahlah kepada Allah. Was'alullaha. Mintalah kepada Allah. Tawajjahu Allah Menghadaplah kepada Allah. La tatawajjahu kubur wal amwat. Jangan kalian menghadap kepada orang yang sudah mati dan kuburan-kuburan. Ketika dikatakan ini kepada mereka. Yaqulun mereka mengatakan. Anta tatanakkasu awliya. Engkau sudah menerang, merendahkan wali-wali. Ini maksudnya. Nah, demikian yang mungkin sebagian dialami. Ketika mengingatkan bahwa perbuatan beribadah di kuburan-kuburan orang soleh itu adalah lawan tauhid. Justru itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin dulu. Mereka balik menuduh apa? Ini orang-orang ini. Bahkan mengatakan ini orang-orang wahabi. Mereka tidak mencintai wali-wali. Mereka nak merendahkan wali-wali. Demikian kan? Inilah yang dimaksud oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan ketika mendakwakan demikian, malah mereka mengatakan engkau ini nah, menghinakan kepada para wali. Mereka mengatakan haula'i aulia. Mereka itu wali-wali Allah, qadaruhum indana, kedudukan mereka di sisi kami Annujillahum, kami memuliakan mereka wa nahtarimahum kami akan menghormati mereka wa nahtaffu bi asma'ihim maka kami akan na memanggil nama-nama mereka berdoa dengan nama-nama dengan nama-nama mereka nama-nama wali-wali tadi hada qadaruhum ini adalah kedudukan mereka fa anta adapun engkau kata enam orang tadi kepada yang menyeru kepada tauhid, mengajaknya kepada tauhid. Ia mengatakan anta engkau nam tatanaqqasuhum wala ta'tarifu bifadlihim. Engkau telah merendahkan mereka, engkau tidak mengetahui keutamaan mereka. Hakada yaquluna li du'ati tauhid. Inilah yang mereka katakan kepada para dai-dai tauhid waqa terjadi. Nah. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud oleh Syekh ajakan kepada tauhid beribadah ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai upaya untuk merendahkan orang soleh dan dianggap sebagai upaya untuk mengurangi hak-hak enam orang-orang soleh maka Syekh Saleh Fauzan mengatakan, "Fa naqulu lahum" Kami katakan kepada mereka, "Nahnu nuhibbu salihin." Kami mencintai orang saleh. Wa nuhibbu auliya Allah. Kami mencintai wali-wali Allah. Wa nuwalihim kami berloyalitas kepada wali-wali Allah. Wa nujilluhum wa nahtarimuhum. Kami memuliakan mereka, menghormati mereka. Walakin akan tetapi la nu'tihim syai'an min haqqir Rabb subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kami tidak memberikan sedikit pun dari haknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. La wala nu'tihim syai'an minal ibadah. Kami tidak memberikan sedikit pun hak kepada mereka di dalam apa? Ibadah. Karena ibadah haknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sebutkan syirik tadi apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Betapapun mulianya kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau lebih mulia daripada wali-wali. Ya tidak. Demikian keyakinan yang benar. Bahwa Nabi, Nabi Muhammad SAW jelas lebih mulia daripada para para wali. Ketika ada orang yang ketika itu beliau masih hidup memanggil kepada Rasulullah, Ya Sayyidana wabna Sayyidina, Ya Khairana wabna Khairina. Wahai Tuan kami dan anaknya Tuhan kami. Wahai orang yang paling baik di antara kami dan putra orang yang paling baik di antara kami. Pujian-pujian ditujukan kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah mendengar pujian ini? Beliau mengatakan biqaulikum. Ucapkan dengan ucapan kalian yang biasa. Nah, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian melampaui batas dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara telah memuji berlebihan kepada Nabi Isa. Beliau tidak mau dipuji berlebihan. Apalagi sampai diberikan kedudukan atau haknya Allah Subhanahu wa taala, pasti beliau akan apa? Mengingkari. Sebelum wafatnya beberapa hari sebelum wafat, beliau mengingatkan dalam keadaan beliau sedang sakit. La'natullah al yahud wa nasara Ittakhadu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasar Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Dalam riwayat lain beliau mengatakan fala tattakhidu qabri masjid atau kama kala Rasulullah SAW Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Beliau tidak mau. Perbuatan gulu yang seperti ini beliau tidak meridhoinya. Nah barakallahu fikum. fidin rahimana rahimakumullah. Ini yang kita dapatkan dalam dalil-dalil apakah Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah namun dibalik oleh mereka. Syaitan telah membaliknya. Ajakan kepada tauhid dianggap apa? Dianggap apa? Ajakan kepada tauhid dianggap perbuatan yang dosa besar. Dianggap merendahkan orang-orang soleh. Dianggap tidak mencintai orang-orang soleh. Padahal kita mencintai orang-orang soleh yang benar-benar soleh di sisi Allah. Wajib kita mencintainya. Dan berloyalitas kepadanya. Namun tidak boleh memberikan sedikit pun hak-hak Allah kepada mereka. Hatta kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau disebutkan oleh Allah Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Masyurah muslimin rahimana rahimakumullah. Kemudian wa'adharolahu lahum billah. Syaitan menampakkan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah justru dinampakkan dalam bentuk sebagai bentuk kecintaan kepada orang saleh Wa'atba'ihim. wa dan mengikuti kepada orang-orang saleh. Dibalik yang benar jadi apa? Salah, yang salah jadi benar. Ini pekerjaan siapa? Syaitan. Orang-orang yang tidak mau mempelajari agama ini akan tertipu. Orang-orang yang mengandalkan kepada taklid akan tertipu. Karena demikianlah syaitan sejak dulu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana kisah Naam barakallahu fikum bapaknya syaitan, bapaknya jin siapa? Iblis. Bagaimana Naam upayanya dia untuk menggelincirkan Abu Bashar. Naam Adam alaihi salam. Naam Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana ucapannya iblis kepada Adam. Naam qala ma mana'aka ma na mana'aka an hadhihi syajara illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Naam, syaitan mengatakan tidaklah Allah melarangmu dari pohon ini melainkan supaya engkau naam manahakuma an hadihi syajar manahakuma an hadihi syajar illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Tidaklah Allah melarang kalian berdua Adam dan istrinya Hawa dari pohon ini kata iblis kepada Adam, melainkan agar kalian tidak menjadi dua malaikat dan supaya kalian tidak kekal di dalam jannah. Ucapan siapa ini? Iblis kepada siapa? Adam. Padahal ayat perintah Allah kepada Nabi Adam apa? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Ini ayat, ini dalil, hujjah. Namun lihat iblis melawannya. Membuat apa? Talbis. Tidaklah Allah melarang kalian berdua dari mendekati pohon ini supaya kalian tidak menjadi malaikat dan supaya kalian berdua tidak kekal. Balik. Setelah itu Allah sebutkan bagaimana iblis berani bersumpah pula waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan Iblis pun bersumpah kepada Nabi Adam istrinya, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang nasihin yang memberikan nasihat kepada kalian. Tipuan. Ya, yang mana ada mau menipu, saya ini menipu kepada kamu. Saya ini memberi nasihat. Mau tidak mendengarkan naam uh, penjelasan dari saya. Ini tausiah. Namanya mau tausiah, mau taklim, mau faidah. Kalau isinya syubuhat, wadzalalah ini adalah bukan nasihat. Nah barakallahu fikum. Sejak pertama kali memang demikian pekerjaan syaitan. Memberikan apa? subhan Zayyana. Membaguskan perkara batil menjadi naam bagus dan perkara bagus ditampilkan jelek menjadi seolah al-batil. Nah, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah menerangkan ucapan ini wa adharu lahum syirka billahi fi surati mahabbati salin wa ittiba'ihim hum yaqulun mereka mengatakan inna istighatsatahum bisalihin wa istinjadahum bihim i'tirafun bifadlihim wa ijlalu lahum yani maksudnya mereka mengatakan bahwa istighosah kepada orang-orang soleh dan meminta tolong kepada orang-orang soleh ini merupakan iktiraf pengakuan mengakui terhadap keutamaan mereka dan merupakan perbuatan memuliakan mereka padahal jelas-jelas perbuatan apa syirik Allah mengatakan ud'uni ud'uni astajib lakum persis sama seperti perbuatan siapa tadi iblis Nah, zayyana memperbagus. Hati-hati kepada ahlu syubuhat. Nah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warjuk ittiba' wa arinal batila batila warzuqna nazdinaba. Minta dengan ikhlas kepada Allah, kemudian pelajari ilmu dan setelah mengetahui dalil dengan jelas bahkan jelaskan para ulama maka pegang kokoh. Nah, adapun yang datang setelah itu yang menyelisihinya tidak lain naam adalah naam syubuhat syubuhat. Barakallahu fikum. Kita mengikuti ulama karena mereka di atas dalil, bukan karena sosok ulamanya semata. Karena mereka menyampaikan ilmu wal bayina dan sesuai apa yang disebutkan di dalam Quran was sunnah sebagai dipahami para salafus saleh. Para ulama yang sebelumnya, para ulama sebelumnya sama dalil-dalilnya, penjelasannya demikian. Ini adalah ilmu. Barakallahu fikum. Khwani fiddin rahimana rahimakumullah. Demikian diterangkan pula oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah Bagaimana upaya syaitan? Nah, contoh kedua, bukti kedua bahwa syaitan pandai di dalam mengelabui. Al-haq menjadi batil, batil menjadi al-haq. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Naam disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas ketika beliau menerangkan ayat وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق Kaum yang Nabi Nuh mengatakan jangan kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian selain Allah. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq wa Nasr. Lima orang ini. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq wa Nasr. Siapa lima nama ini? Kata sahabat Ibn Abbas, hadhi asma'u rijalin salihin min qominu. Ini ada lima orang nama orang-orang soleh di zaman ah, dari kaumnya Nabi Nabi Nuh. Ketika lima orang soleh ini meninggal, maka syaitan membisikkan kepada kaumnya sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansoba buatlah oleh kalian patung-patung mereka di tempat dulu mereka bermajlis wasammu bi asmaihim namakanlah patung-patung dengan nama-nama mereka untuk apa untuk supaya mengingatkan saja tapi Shelton ketika itu belum memerintahkan supaya diibadahi belum. Hanya dibuat patung-patungnya saja. Nah, supaya mengingatkan, oh ini orang soleh dulu yang sering meyakinkan saya. Supaya mengingatkan kesemangatan mereka, kehusuan mereka, sehingga memberikan motivasi ibadah kepada kalian. Cukup itu saja. Itu awal pertama Shelton. Tidak langsung memerintahkan manusia beribadah kepada patung-patung tadi. Namun ketika generasi tadi yang membuat patung-patung tadi habis. Wanusial ilmu. Dan ilmu sudah dilupakan. Barulah syaitan memerintahkan mereka. Fa'ubidat. Diibadahilah patung-patung tadi. Lihat. Nam syaitan. Zayyana memperbagus. Hal-hal yang buruk. Menjadi bagus. Dengan tujuan tadi kan bagus. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan ibadah. Tidak cukup niatan. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah tidak cukup husnuniyah tetapi harus sawaban ala sunnati Rasulullah sallallahu Tidak cukup dengan niatan yang bagus, tapi harus sawaban benar sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad saw Sekedar niatan baik, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan yang menurut mereka ibadah, ternyata apa? Tidak ada contohnya. Ternyata jatuh dalam kesyirikan, mereka mengatakan, saya kan niatannya baik. Barakallahu Bahkan para ulama mengatakan, perhatikan, kaum musyrikin Arab yang dulu didakwahi Rasulullah, ketika mereka beribadah kepada sesembahan sembah mereka selain Allah, tujuannya baik apa tidak? Tujuan mereka apa tidak? Mereka ibadah kepada sembahan-sembahan selain Allah. Tujuan mereka baik, yaitu apa? Ingin mendapatkan syafaat di sisi Allah. Yang kedua, supaya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan baik kan? Niatan yang baik. Tapi caranya salah. Caranya malah takorub, malah beribadah kepada siapa? Tak wasul kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Justru ini adalah ainu syirk benar-benar perbuatan syirik yang Allah larang. Ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian ma'asyur muslimin wa rahimakumullah. Syaitan pandai mengelabui manusia. Maka muallif rahimallah dalam penjelasan ini mengingatkan barakallahu fikum bahwa setelah kita memahami prinsip paling mendasar yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an itu tentang tauhid dan syirik yang kita wajib mempelajarinya secara rinci tafsilannya apa saja perkara yang termasuk tauhid apa saja perkara yang termasuk kesyirikan mungkin didapatkan dalam pelajaran-pelajaran lain dalam kitab-kitab yang lain mungkin kitab tauhid di Syekh Islam Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ataupun dalam kitab-kitab lainnya namun secara global Syekh menekankan bahwa inilah prinsip yang paling mendasar memahami tentang tauhid dan lawannya itu syirik kemudian waspada Barakallahu fikum. Apa yang dilakukan oleh syaitan yang telah menggelincirkan banyak manusia yakni menggambarkan kesyirikan menjadi tauhid bahkan sebaliknya tauhid menjadi perbuatan yang hina yang salah sebagai perbuatan dosa besar. Naam demikian tipu daya syaitan panas Allah salam wal afiyah kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan ta'lim sore hari ini. Nah, menjelaskan usul pertama, prinsip pertama dari usul sittah. Insyaallah taala seandainya ada kesempatan berikutnya kita akan masuk kepada prinsip yang kedua. Naam insyaallah taala.